الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه إلى أن الرسول ورضا المغلوب عبده محمد القرآن فتح وكلمه في الله سبحانه وتعالى oportunidad y de Wow. 430 Jadi saya bilang Insya Allah Saya bertugas sebagai penerjemahnya saat itu Kebetulan saya adalah lulusan Timur Tengah Dan kemudian saya adalah staf khusus Ketua Umum Basnas Ketika lagi diskusi di Basnas itu Kawan-kawan peserta diskusi Nyampe pertanyaan ke saya sebagai moderator Ustaz, Ustaz, tolong tanyakan dong ke Dr. Rahman Kenapa kok orang-orang Gaza orang-orang Palestina dalam kondisi peperangan di daerah tahun listrik sering padam air bersih sering nggak ada kau masih sempat ngafal Quran saya forward saya terjemahkan pertanyaan itu kepada Dr. Abdul Rahman saya bilang dokter kenapa kau orang Gaza semangat ngafal Quran padahal kondisinya orang-orang kayak begitu bukan beliau ngejawab beliau tatap saya dengan tatapan yang teduh eh malah balik malah balik nanya ke saya dia ngomong begini Ustaz tadinya saya malah mau nanya kok orang Indonesia perang kagak nggak sempet nafal Quran paham kira-kira kami aja yang dalam kondisi peperangan masih sempet ngapal Quran maka pertama bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah itu 2010 2011 ya Allah kasih kepada kami ilmu menghafal Al-Qur'an semudah tersenyum selama tujuh tahun ini belakangan alhamdulillah Allah Subhanahu wa dan sudah datang ke 23 negara sudah ratusan kota sudah jutaan orang ikut dan alhamdulillah teknik ini orang yang bisa baca Al-Quran sama sekali bisa langsung hafal ikut makna, makrot, tajwid, bisa nulis dan ini efektif dari anak-anak usia 3 tahun sampai kakek ini 85 tahun kira-kira kita praktek ini sendiri jangan mau pengen ngerasain al Quran sebenarnya musim enggak Pak? ini lemes semua ini masih lapar belum kekuasaan. Wah, gaya ini ini terlalu tegang. Boleh Ustaz ajak relaksasi tangannya begini. Ini semuanya. Ini ke bawah ibu pada lihat ini. Lihat. Oke, okay. ini ya. Supaya nggak tegang, kepala, leher, punggung, tangan semuanya relax. Jadi ciri orang relax senyum, senyum Pak, senyum. Angkat tangannya begini. Udah berasa relax belum? Ciri-ciri orang stres berat kalau ditanya nggak jawab. Udah relax belum? Nah ini namanya nilai pas saya ya. Kalau begini, saya nggak pernah ngajar kola, nggak pernah ngajar IPA, ikhlaq, guna, ngajar enggak. Caranya simpel Pak, ngapal Quran sama saya caranya dua. Berapa? Ini surprise nih. Berapa? Ngaji, ngaji, ngaji. Tadi kan salah dari saya suaranya lambat. comments on Senang nggak? Allah bilang Rasul adalah sahabat kita. Senang nggak? Yang senang mudah-mudahan jadi sahabat Rasul dunia. Jadi, ma and you. Enggak, maunya bergerak terus. Ada di belakang lari-larian tuh. Tuh, nah, aku tuh bilang itu bergerak tadi. Terus yang kedua, anak kecil bawa 10 tahun bisa jelasin begini ngerti apa kagak gimana? Buka SMS atau WhatsApp. Begitu buka tulis daftar. Kirim ke nomor Ustaz tadi ya, Ustaz Bobi Ganteng. Dan habis daftar spasi. Daftar spasi nama nama panggilan aja misalnya Irfan Andri Tuti kalau perempuan nama panggilan aja udah daftar spasi nama spasi lagi Masjid Imanuddin Masjid spasi Imanuddin ini kayaknya pakai diskusi kedua susah gimana Masjid Imanuddin spasi lagi ini ditaruh belum? Ya, sudah? Saya kirim nomor Ustaz tadi itu Ustaz Bobi ganteng. Ah. Amin. sudah kalau sudah dan harap. Insya Allah maksimum 7 kali 24 jam kalian bakal diundang dalam grup hafalan media sosialnya yang kalian punya kalian Facebook bisa, YouTube bisa, Instagram bisa, apapun bisa yang kalian punya. Kalau kalian punya WhatsApp, nah di WhatsApp nanti diundang. Nanti kalau Ustaz sudah kirim video, nyampe di kalian, ikutin bacaan Kita juga minta teman-teman tidak cuma kita yang jadi ahli Quran. Semoga juga Allah memuliakan orang tua kita. Allah jadikan anak kita, keturunan kita semuanya menjadi ahli Quran. Doa sungguh-sungguh. Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suara lantang ya. Allah تقبل بك يا الله Ustaz mau bagi jurus Alhamdulillah Hari ini Ustaz punya pesantren tafis 23 di seluruh Indonesia bahkan calonnya sudah ada di Mesir dan Gaza Palestina dan Ustaz punya rumah tafis nggak kurang dari 160 seluruh dunia Ustaz pengen cerita gimana itu bisa dimulai insya Allah Allah ijabah mau nggak kira-kira keluarganya semua kita Al-Quran mau yang mau angkat tangan bilang saya maka doa sering-sering pak ucapkan doa itu kita agar kita sekeluarga di dalam Al-Quran Allah ijabah dengan cara yang nggak masuk akal bagi saya dan ini saya bocorin karena saya sudah ngalami saya bagi kepada anda Allah kirim anak yatim satu ke rumah tinggal bersama kami dan anak yatim itu menghafal Quran bareng kami dia senang kami senang dagingnya nambah jadi dua, jadi empat, jadi nggak muat ke rumah, jadi tiga puluh. Makin sempit rumah? Enggak. Allah kasih pesantren buat Ustaz luasnya 1,2 hektar di puncak. Enggak beli tanahnya, bangunan juga udah ada. Tuh lihat maka ya Allah. Maka Masya Allah mulai dari nafal Quran bersama anak yatim itu yang terjadi anak-anak saya, istri saya bersemangat nafal Quran. Lebih dahsyatnya lagi, mami saya yang ke tujuh puluh tahun nafal Quran sekarang. Ayah dan ibu mertua saya menghafal Quran. Paman saya, bibi saya, abang saya, adik saya, sepupu saya, sekeluarga besar semuanya senang menghafal Dan rupanya saya baru mengerti rumusnya. Nolong anak-anak yatim hafal menghafal Quran, maka Allah tolong diri kita, keluarga kita menjadi penghafal Kata Rasulullah, Allah fi amil abdi, madam abdu fi amil abdi. Allah bakal tolong si hamba. Kalau si hamba nolong kalau itu anaknya yatim ngapal Quran karena infak kita pak, maka setiap ayat yang dia baca 100% pahala buat dia, 100% juga Allah kasih buat kita. Mungkin 50 ribu, 100 ribu setiap bulan nggak berarti bagi kita, cepat banget bilang. Tapi masih Allah dari sisi ini setiap bulan sebegitu, maka terjadi iman boleh jadi nanti di hari kiamat anda akan dapat pahala jutaan juz pahala baca Al-Quran. Begitu dipaparkan sama anda, lebih dari mana ya Allah? Allah bilang ini karena kalian membantu anak-anak yatim wafat hafal Quran. Maka tujuh setelah itu bisa Kira-kira siap membantu anak-anak yatim wafat hafal Quran? Siap. 20 ribu anak-anak santri wafat Ustaz di seluruh dunia. Maka bantuin seribu rupiah nggak masalah, lima ribu, sepuluh ribu terserah. Pokoknya komitmen dibawa bilang boleh jadi itu yang bakal nolong kita nanti untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti infak ya bahwa sambil infak pelajaran sambil Anda infak ngomong, jadi dalam hati gila Allah ya Allah jadikan aku istriku suamiku anak turunku keturunanku semuanya menjadi hafal Quran waktu lagi infak boleh jadi Allah langsung tuliskan kalian sekeluarga menjadi ahli Quran amin dan nah, Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kelamaan dan semoga kalian semua Allah jadikan jadi ahlul Quran. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kalaupun Allah takdirkan kita tidak ketemu lagi, Ustaz berdoa mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu di surga yang paling indah menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.